Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa tasbih kepada Allah, Sang maha raja, Sang Maha Suci, yang Maha Perkasa dan Maha. Dialah yang mengutus seorang Rasul, the prophet of the journey, of the prophet, di, diutus seorang Rasul, para utusan. Dimaksud di sini Muhammad. Dialah yang mengutus seorang Rasul, kepada kaum yang buta huruf umi dari kalangan mereka sendiri dan membacakan kepada mereka ayat-ayatnya menyucikan jiwa mereka mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.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 Tapi kalau kita mau tarik ulu, tarik urut dari awal dari asal muasal nabi itu seorang manusia biasa seperti kita. Ulah aya nu percaya, pun aya nu ngomong ke nabi lebay. Nabi mahnya bakat kusuci jelema na dimaksum leungeun lagi genep lah. Ana basaru mislukum, aku seperti kalian. Tidur, aku makan, aku buang kotoran. Bedanya yuha ilayya. Aku diberi wahyu, itu aja bedanya. Di tong berlebihan. Ada nggak Nabi pengen dilebihkan oleh sahabatnya? Pernah nggak Nabi sering saya katakan di sini memanggil sahabatnya dengan muridku, cek sahabatnya teh guru. tiga bilang gungku atuh ashabi sahabatku. Tawadu rendah hati, handap asor DPDP humble, low profile. Urang mah karek boga ilmu saeutik melak cangkeng na kelek. Helm wae teu asup gede hulu. Inna ma buistu utami mama karimal ahlak. Aku diutus kepentingannya satu, hanya untuk menyempurnakan ahlak. Maka Nabi diutus dari kalangan di surat Al-Jumu'ah yang kita baca, Walladzi bahasa fil umiyina rasulan. Malah dari kelompok orang yang tidak bisa baca. Ini perjalanan Nabi ya, biografi Nabi. Nabi itu ummi. Ummi artinya tidak bisa baca. Tapi tolong tafsirnya entong letter Ini Nabi buta huruf. Itu. Nabi itu cerdas. Surah mah embung di nabianku jelma bodoh. Cerdas Nabi itu fatonah tidak bisa baca di sini di Ibnu Kasir dijelaskan buca baca kecuali wahyu. Ya, wahyu orang segala dibaca kan? WA, Instagram, sepuguh Google mah, cara masak, gua oh, bla bla bla bla bla. Dan naon sih kan? Kak Nabi berlindung, Allahumma ini auzubika min ilmi la yanfa. Aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu hanya satu, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an, tafsirna Al-Qur'an. rizqan thayyiban rizqi yang baik, tafsirna Al-Qur'an. Wa amalan mutaqabbalan, tafsirna Al-Qur'an. Tadi habis duhur ada kultum ringan, sauban, sahabat Nabi, mendapat ilmu dari Nabi. Hati-hati, banyak dari kalangan kita, sahabat kita, umatku kelak amalnya banyak. Ketahuan, banyaknya ketahuan dari mana? Setiap beramal di caption. TW kajian. OTW Charity. Aku sedang di live ya Ustaz Revina ya ya. Dan naon aing ngamotivasi batur supaya hadir mah malah dapat pahala mandala Allah khairin falahu mislu ajri failhi. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, memang untuk itu Rasul diutus mengajak bukan mengejek, mengeluarkan manusia jadi dari zona kegelapan. Ya. Rujinnas mengeluarkan manusia minaz zulumati ila nur dari kegelapan menuju cahaya sok tembongkeun kehadiran orang teker memotivasi tapi niat kan orang nyaho niatna naon ya ame disebut ame disebut naon gitu maka tuh bisa kita judgement kamu ria nggak bisa ria itu urusan dengan Allah aja maka dalam etika sedekah sirro wa alaniyah terang-terangan boleh sembunyi-sembunyi boleh. Apa maksudnya? Terang-terangan ngasih motivasi, stimulus sama yang lain supaya mencontoh dan tercontohkan. Sembunyi-sembunyi melatih keikhlasan. Tapi kebalik kita mah kalau maksiat sembunyi-sembunyi, kalau kebaikan terang-terangan ya. Jangan ping aku karena aku di rokaan. gak edan tuh. Berarti lebay. Cik atu mikil. Nganggap Allah lolong. Maka kata Nabi, teori Maksiat dengan teori taat itu, catat. Maksiat itu malu kalau dilihat orang yang ada rasa malunya. Ya, harusnya al hayyau minal iman. Malu itu karena bagian dari iman. Ayo orang mah, nu erate, nu maksiat, nu ningali maksiat. Saya sering keberingin tiga, kacaringin tilu. Temun malam minggu teh, loba nu kikituan. Ditingali dosa, tingali hayang nyaho nak. Puncak caringin tilu. Ese eh, nying cetina maksiat teh di Bandung mah Untung ayah kajiannya Bandung lautan kajian keren banget. Eh, mudah-mudahan Bandung jadi kota wisata rohani. Amin. Karena malam saya mapainya maghrib dari rumah sholat maghrib di Jenderal Sudirman lewat pusdai ayah kajian di Sudir Jenderal Sudirman apa kajian di Bioparman jelas dari maghrib sampai setengah sepuluh kajian jadi menyayangi, tidak menyayangi, berjalan seiring sejalan keren Bandung tuh. Jadi hidup. Ini yang kemudian saya lihat di Facebook tadi pagi di daerah Mangi ayah hujan salju segede-gede kieu doma parae mobil barolong. Es nanti baradak. Ini di Timur Tengah kalau nggak salah ini tanda kiamat. Nah Bandung mah nyaman karena kita lihat sing ikhlas beramal tegra ulah amal teh gunduk tapi seperti debu yang tertiup angin di hadapan Allah wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura itu yang disirkan khutbah setelah zuhur banyak umat Muhammad yang amalnya segunung tapi nasibnya harunya capek gawe teka paketnya ningan ditiup hu tak bersisa seperti debu di atas batu yang tertiup angin nauzubillahimin penting memahami dil teh eh rasul diutus kernaon tah Yusabbihu lillahi ma fis samawati untuk bertasbih. Memahasucikan Allah, ulah musyrik hirup teh. Kabeh ti Allah. Semua berawal berasal dari sisi kehendaknya. Sepakat? Ada nggak dalam kehidupan yang bukan dari Allah? Rizki ti Allah, jodoh ti Allah. Terus merenang jodoh can? Kajawa berarti jauh jeng Allah. Eh kalau nggak tenang hati jangan pergi. Kembali kepada dirimu fahami ada Allah nggak di hatimu hayang jodoh mah cetek tuh deket tuh jeng numere jodohna ay hayang jodoh gelis ay si benget tara buuk di beruma benget di bodasan huntu di beholan meri beholan nanti melina di sekolahan SD eh. plastik teh ay ah. bohong hidung Mangi duit padahal duit Ustadz Epi lagrak nyebut Rizki anak soleh. sik atu mikil. Eh cabe-cabean. Rizki mati Allah, jodoh ti Allah, nafas ti Allah, nyawa ti Allah, hati-hati ah. Perasaan gak enak. Ada tuh di Instagram, kersolawatan maut. Kesolawatan genjeringan, ben kepret. Maut. Tapi lain ker ngartikan, awas tongkik ituan menyebabkan kematian <laughs> lain ditingali dalin kacaboku babaturan anak. Untung maut naker solawat. Coba nyanyi kekasih bayangan coba. Tersadar manehna dibayang-bayangi ku Ijroil. so kereka mana gaya? Pak Aina Yusab bihu. Pengen setiap hari dapat seribu kebaikan? Bertasbihlah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Itu seribu kebaikan. mata ngesolat. Subhanallah tilu puluh tilu kali. Nyak. Alhamdulillah tilu puluh tilu kali. Allahu Akbar tilu puluh tilu kali. Lu make tasbih biar tangan jadi saksi. Apalagi tangan ini sering berdosa. Naon welah barang gawe namanya. Mola laki malah. Meni akrab lagi nanti jeng sabun teh. Tak kiparatan tah tasbih subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah sing bentes ngomong subhanallah teh Urang mah al ajalah tergesa-gesa wirid ke Ngesolat teh Allahumma lantas jalan wa minka jalan eh sia kemana tuh? atuh Allahumma antas salam wa minkas Ya Allah engkau maha penyelamat dan menyelamatkan dan darimu keselamatan tabarok taya dal jalal wa ikram berkahkan ya Allah hanya keberkahan darimu wahai jat yang maha tinggi dan maha mulia Itu artinya teh wirid ngesolat teh mah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarok Subhanallah be Subhanallah aya baturan guru orang lapar lo lo naon aya guru bahasa Arab di dia Cik hayangnyaho arti bana lo naon gawe ayaang absen ayaang tamat tapi etikana sudah tidak diindahkan di dia paham memahami the journey teh wa may yuridillah bihi khairan yufaqihu ingin tahu seorang diberikan kebaikan oleh Allah dia fakih terhadap agama ibanalo artinya naon Alhamdulillah, dulilah, dulilah, dulilah, dulilah, dulilah, dulilah, dulilah, hai dulilah, naon bro catatan lagi tepungu matak aur-auran wa khodim ila ma amilu min amalin fajano haba mansuro ayat catatan amal nama ngan tepungu gambarna loh akbar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar oh rapper ya Sabbihu bertasbih itu meliputi bumi dan langit subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi. Oh nah usah da bige osok ke meninggalin nu subhanallah. Red ah babi wae tasbih yusabbihu lahu ma yusabbihu lillahi ma fis sama bertasbih lillahi ma fis samawati wa ma fil ar apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya kenapa al malikul Kudus al azizul hakim Allah itu maha suci raja al aziz yang maha gagah al hakim ta ya di dia loba asmausna yang maha menghukumi maha adil maha bijak yang bijaksana dan ingin kebijakan, sok tasbih. Manusia jarang bertasbih. Tapi di luar manusia, lauk tingali. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Sama kan moga balong. Koi, Allah, Allah, Allah, Allah. Era eh, mun orang tewirid. Eh, sok lauk mah gawena wirid. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Rizki na didatangkan. Eh, sanggup urut, blok. Nuhun, nuhun, nuhun. Pengen dapat rezeki langsung? Kontrol tasbih kita sepadat apa di setiap harian. tinggalin lauk mah, osok aya lauk KTSM ulin yang andahareun. Ngabring gitu. Oh, wah dianturan malah jajar alungan dibere bala-bala laluncat nah hancur teh dicapluk bala-bala kena cengekna <laughs> Isabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Sok tasbih babi sekalipun tong tong babi tengenahan sapi penek bertasbi terhayangan mana jadi babi sok tanya bi beb gitu <laughs> mana jadi babi babi mah tungkul lempang nage eraun inung bapana babi terus mana teh lahir tina pernikahan yang tidak sah haram tapi ayah nulwi haram tibatan babi Nah, babi hamil. Karena sudah babi mengandung babi. Haram pisan. Nya, nah babi teh embungeun. Yusabihu, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Babi ada di mana? Di bumi. Bertasbih dan tugas satu orang mah jadi babi teh hayang nama jadi pemain sinetron anak langit hayang nama. Kan welah. Nah, ya kaitan dengan The Journey huwallazi baasafil umiyyina ku utus ya demikianlah karunia Allah di ayat duanya dialah yang mengutus seorang rasul pada kaum yang buta huruf mereka dari kalangan mereka sendiri tong riweh ngikuti sunnah mah pertanyaannya sederhana kenapa nabi itu dari kelompok manusia bukan dari kelompok jin ada filsafatnya kebayang temun nabi rasul orang kelompok jin imaman mengemakmu salatna kuma daik di imaman kuno uwe wujudan terus rukuna kuma kan tuh bisa ningali jin orang mah nah dari kalangan mereka sendiri bangsa orang Ana basaru mislukum yang saya tadi katakan kelompok manusia seperti kalian tong lebay biar objektif gitu itu yang diturunkan Rasul nah wahyuna ya yang membacakan kepada kaum buta huruf buta Al-Quran maka Nabi itu cerdas. Kenapa Nabi cerdas? Potona. Kenapa Nabi potona? Jujur, sidik, amanah. Itu yang menyebabkan potona. Hayang cerdas, sing jujur. Mun edek-edek, mun mua lain. insya Allah. Jujur, selesai geraku jujur mah. Ibu, suka nggak kalau punya anak suka bohong? Aslina, bu, mun budak bohong, tong dicarekan. Karena ngebohong di mun budak jujur hargai Aat di mana? Kumamah di telepon. Biasa jam 12, jam 1 saya di rumah. Ini nangis maghrib. Karek nepi ka imah. Nggak sholat can, can. Tong diambak. Sok sholat lah. Di mana Aa? Lajo mah. Lajo naon? Dilan mah. Jadi traktir Aa teh. Mama nggak suka, tahulah. Engke mau ditanya di teh nggak bohong. Hargai we. Eh, sidik Nabi teh yang kemudian diberikan amanah mun jujur biasanya di PHP-an ge aman. Lain aman ah, amanah. Aman ah, eh beda. Amanah, ku jujur jika istri saya. Ah jeng saya tadi ini jengsi si Anu, si saya mah geus apa tarang ngambek. Ah, biar jeng saha? jeng si Anu tarang ngambek. Dap kernaon atuh ngambek ke geus jadi. nyak coba mun ngambek. Urang pasti bohong ajeng sana mobil, saya mau ke Jayapura hari ini. Ajeng sana kereta. Yang nini nini, ah yang utah ini, Baru yang ngobrol. Jadi nggak bohong kan? Dah, incuna ini nini eta gitu. Nah jika isana capek ngebohong sekali nah, Nabi mah teu modal bohong deh. Sidik we. Cek Allah yusabihu lillahi dibejakeun yusabihu lillahi. Cek Allah kul kul. ikro ikro. Bismi Robi kaladi, jadi baca ti bismi rabbikal ladzi ti ikro Belajarna Jibril guru nange keren tuh, guru private nange. Jibril tuh, Kul kan Muhammad, kul katakan Muhammad. Wallahu ahad. Wallahu ahad. Kan surat pertama di Al-Qur'an Ikronya Ikro Mimitin Mimitina jawab, jawab? ma'ana bikori Apa yang harus aku baca dah? Oh, Qur'an, lain Qur'an kia baheula mah. Ikra, ma'ana bikori aku nggak bisa baca karena Allah baca anak. Eh cek Jibril teh ikro, tak nah, itu aing nguruk. Ikro, kan nggak budak ke? Hao, hao, hao hakang, hao hakang. Ningkat kosakata nanti tiap hari. Oh, ayah, mam, ayah elok, ayah uping ngawa eong. Naon bu, ya tadi artinya bapak sumping mau terong. Ikro, ikro. Fatona, amanah, tidak mengkorupsi data gitu loh. Sehingga nanti bonusnya kaitan dengan the journey, kenapa Nabi sampai diisrokan dan dimikrajkan? Jujur terhadap data. Kak aku utus seorang utusan yang membacakan ayat-ayatku kepada kaum yang buta huruf, bukan Nabi yang buta huruf. Makna umi di sana bukan nabi tidak bisa baca, di sini juga ada tulisan Muhammad. Kan ini tulisannya Harley Davidsonnya. Muhammad punya cincin tulisannya nama dia sendiri. Berarti bisa baca. Orang nuduh kalau Nabi itu bisa baca. Ceksa. Ya, cuman cerdas, jujur, tidak pernah membaca selain Al-Quran. Malah Nabi pernah menulis, nulis surat ke Raja Najasi. pernah dengar cerita itu? Ini kelengkapan data saja ya. Karena Nabi diutus ya yatlu alaihim ayatihi. Membacakan sekali orang, sekali mana juga Nabi mendapatkan wahyu dari Jibril. Murojaah nate setahun sekali Ramadan. Kebayang temu Nabi tepatona. Mun Anda ngaji ke saya, poho bisa nyusul by Instagram, by Facebook, by WA, atau kaimah langsung ngejung merung. Saat kemarin naon sih nuterang gente poho deh Apa alamatnya Mun Nabi pohoan, nyusul jibrilnya kemana sok? Tah tukang Grab. Tidak bisa. Di dia isma, tasmi, perhatikan. Wa idza kuri al-Qur'an pastami' kalau Quran dibacakan itu dengarkan dan diam itu etikana orang mah ngope pangwe arate teu handphone ketotan karpet nepi ka karpet eueun nalikeun jilbab babaturan ngada naon ningalian nu karek datang hey terus diam da ayat nongge gitu wa idza quri al-Qur'an apabila Quran sedang diterangkan dibacakan pastami ulahu angsit cicing diam jika khutbah Jumat mau kan. wasmau wangsitu rahimakumullah cicing teh ngobrol nya orang makan jadi awak tuh ngobrol teh nya ngobrol wae atuh tara Dah dahawanan di pengajian mah sono wae naik naik naon tadi ka dia Orang nyampur tadi katun mana? Ya teker ceramah, <laughs> katun ngobrol, naon antara panggih. Tiga budak saya numpang pangais bungsu geus jago ngomong nanti. Zakira, kesini ayah mau pergi na. Ayah kayak nggak pernah ketemu aja ih. Ngenangan tengah jawab na. Usaha ya di budak di papatahan. Ngopi dong. Diam-diam baik. <laughs> Luar biasa cuman nanti. Berarti itu yang dominan dia dengar. Ya. Kita juga sama. Nabi itu terkenal disebut namanya itu karena pendengarannya juara. Sma, tasmi. Ya. Diutus dari bangsa sendiri, kelompok manusia yang membacakan kitab-kitab, ayat-ayat, wa yuzakihim dengan tujuan supaya dengan membaca Quran itu bersih. Quran ini tidak mengalami perbuahan satu huruf pun. Tapi kita membaca Quran, apalagi dengan artinya kita akan berubah. Hebatnya Al-Quran. Quran ini tidak mengalami perubahan. Inna nahnu lahafidun, aku yang menjaganya kata Allah. Tapi yang unik, siapapun yang membaca Quran, mereka akan berubah selama beriman. Okay? Lalu wal hikmah akan mendapatkan hikmah. Apa hikmah dari ayat? Hikmah dari ayat mah sunnah. Pertanyaan anak, yang paling paham terhadap setiap ayat yang turun siapa? Rasul, selesai ya. Jadi lamun hayang ngamalkeun Quran bener, turkeun rasul ulah kagolongkeun jalma nu loba amal tapi ditiup jika kebul di atas batu yang tertiup angin tak bersisa. Daek tuh. Maka ada hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Berang siapa beramal tanpa mengikuti contoh dariku lakon kana lakum pi rasulillahi uswatun hasana exempling yang baik jadi kalau pengen amal baik, uswatun hasanah ikuti contoh yang baik. Nyan baju hayang ukuran nasarwa ikuti fatrun kalau ya kompleksi cuklak petunjuk pelaksanaan ulah nyan baju hayang baju tapi teu make ilmu diguntingan we jadi sabut tangan atuh nya nyan bolu jadi kue semprit da gagal ngocokna nya nah, Sarua ibadah ke Allah ke diutus dari kalanganmu seorang rasul yang membacakan kitab ayat-ayat supaya engkau dapat hikmah. Siapa yang paling mengerti ayat? Rasulullah. Jangan tafsir yang mana-mana dulu, tafsir Ustaz Epi Nah, ya cek Ustaz Epi cek Rasul. Maka jadi wajib maca hadis teh. Taroktu tufikum amrain intamasaktum bihimalan lantiru abadan. Tinggalkan dua urusan. Kalau kau berpegang teguh terhadap dua urusan itu, kita Allah wa sunnatur rasul, lantadilu abadan. Tidak akan tersesat. Reka mana? Sok, reka surga, reka neraka cekelan eta relna kereta api kanan kiri nge salamet menjelma katabrak kereta nusalah kereta mobil ayam mobil katabrak kereta nusalah kereta mobil nya sudah jalan nangis buku kereta mah menjelma ke ngaji dibacakan Quran tului kasinggung hmm nusalah Quran nu nak nah, tersatu cuma jejewet weh kan ayah nu ngaji teh nuhun sahanya kelakuan orang ngaji nanti ke orang weh eh GR ngomongkan jelema hidung kayak orang irian barat gitu kareret yang nama ngajeleng nggak ngan di tengah merenya nah sih ke orang wae rangken nanti rangken bab tara sholat ke karakter cina orang geus <laughs> diomongkeun nya sabar we ngaran disuntik mah da nyeri tapi untuk disehatkan maka ngaji teh sing bersih hati mau ayah beban geura aha we seri ngena asa diobatan tapi menunggering hati mah ah, najis aing kudu ngaji deui cina ka urang wae Nah, maka wa zakihim Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang-orang yang membersihkan diri, membersihkan hati. Kod hoba man dasaha. Rugi orang-orang yang mengotori dirinya dengan bermaksiat. Setiap bermaksiat itu satu nuktoh hitam. Tiga orang ngenteng, siap ngenteng simpan spidol hiji. Hiji taradi lap. ketutup hese we orang teh ningali beungeut orang mah keur mateu ngenteng ge hese ningali beungeut teh. Teu jelas beungeutna nya. Tambah loba dosa, maka muka cerah itu tergantung hatinya kul kulu malu ala syakilatih. Ini bicara inner beauty ya. Untuk kecantikan juga bisa. Ibu, cukup kuwedak Bu. Karena di The Journey Rasul perjalanan Nabi ketika Isra Mi'raj, Nabi digoda perempuan tua di perjalanannya. Muhammad, kadia Muhammad. Muhammad menjelaskan, aku melihat seorang sosok wanita tua, tapi wedakna kandel, lipstikna kandel, halisna kandel, bulu matana curintik tina tapas kalapa. Kan loba ini nini nukitu. Ciri naon, iana peot, dia bisa dibohongan. Sajaya-jayana titip puspa anger. Eh, naon sih nu abadi di dunia? Maka Nabi tidak menghampirinya, walaupun melambaikan tangan. Lalu Jibril mengatakan, Muhammad tahu nggak perempuan tadi siapa? Itu tamsil, itu perempuan perumpamaan, itu teh dunia yang semakin hari semakin tua tapi wajahnya semakin indahnya. Beki dia teh beki betah di dunia aslina sok mun ngaji agama mah eh, ream ngaji teh resep kitu we eh, di duniaan. Padahal lahun walaim. dunia itu tempat senda gurau permainan bentar lagi disuruh pulang epi eh, balik ulin wae gramani kerleti kan gitu sebentar lagi kita disuruh pulang maka penting ada keyakinan hidup setelah mati akhirat setelah dunia Beli buku 40 hari menuju kematian. ngena siang ngelembutkan hati. Saya ingatkan lagi. Ingin hidup tenang? Ingat Allah, ingat mati. Ingat saja dua hal. Ingat Allah, ingat mati, catat. Ingin hidup nyaman? Lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Lupakan kejelekan orang lain kepada kita. Bere nu koret, tanya nu ngewa. Selesai urusan. Sanggup tuh? Jalanan Nabi diludahi. Ditumpuki kotoran unta. Dibanjur ih onta Nabi tengah lawan lain tuwani gak penting. Oh ini ada sejarah nih keren kemarin. Ustad ada hamba Allah yang mau ngasih sesuatu ke Ustad setahdus bin Iqmah ini ya tanah lah 200 meteran lebih di Sumarekon katanya. Nah ini maksudnya ya, sum politik curang teh. Da jelema nage embung iya, Awe laki, awewe ah ah. Sinaya kepentingan yang hula gulis tuh gitu maksudnya. Itu Ustadz aslinya, Gimana bisa terenyuh hatinya? Dulu Ustadz kan sok make kotak-kotak baju planel. Gelehen disangkana pendukung ahoker gitu. Rujit. Wen ningali Ustadz yang ngomongin agama. Tapi mendukung bajuna penista agama. Tapi meren di stalkingin we, terus Youtube teh. Tapi meren ayah kena kanu hati teh. Dosa dosa kasih Ustadz. Tak ketika hatinya merasa dilembutkan oleh Allah, merasa buat dosa, ngungudak, rek meret tanah 200 meter sumarekon gitu loh. Kayak cantik sejoroh lah. Naon alasan merena ngerasa ngazolimi ustad harita. Bari orang nama tanya Tanya nu ngewa, bere nu koret. Mun batur dolim ga orang, sing atoh dosa orang dicokotan, kebaikan manehna pindah ka orang ditransfer. Mun bisa mah bere naon gitu, doakan Tak mun ikhlas sok we tunggaan. Nabi itu didolimi loh. Mengena jadi nabi. Maka perjalanan itu never flat. The journey itu never flat. Tidak serta merta jo ayah epi we di dia teh cok sah sempat fluktuatif heula. Tong make ustad etos ya tarifna maha. Eh, dari mana? Emang orang PL. Ada itu orang yang pengen jadwal terus belum ter-ACC karena antrian. Jangan ngomong, Sarebi mahal sarebi yang geus ngomong narongnya bebas lah penting mah orang mah kagang sorangan gang sendiri sok al hidayah tuh dias itu masjid di jerogang setong main amplop curang teh bala duit namanya dieukeun Ya, riwe ngaji teh Riwe geus Quran mah apa hukumna wala tashtaru biayati ayati samanan qalilan jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit artinya naon punya sing ma to ayat si Ustadznya begang tuh rek ngaji emang gampang non ya juni naon profit naon jabaangan ayatnyarekgang ja budakomehanan Jawa kitab na gunul nu jabri dijenggutkilwe Kita butuh haroti, kita butuh tekaharti. Ibrahim, di dia menjelas. Ibrahim, alif, ba, Roh ha, ya, mim. Ibrahim, ayah jabar jeberan. Menurut kitab aslinya kadang macana ubar hayam. Eh, di dia kudu ngaji bahasa Arab sambil berjalan. Tidak ada istilah terlambat minal mahdi ilal lahdi. Nabi pun membacakan. Mantak tadi sekali orang, tetapi pola Nabi Minimal dari setiap hurufnya kebagian kebaikan-kebaikannya. Supaya hati bersih. Karena obat hati itu ada lima perkaranya. Yang pertama baca Quran dan mak maknanya. Nanti setelah yakin dibaca, ditaati, sami'na, terdengar, wa'atokna. Lalu lihat bonus apa yang Allah akan beri. Ampunan. Gupronaka, robbana wa'ikal, masih. Ngajleng helak ya nak. Kasurat 17. Tentang dejurni Nabi. Keseda di awal nepi ke akhir mah Imanu. Ya, Jadi ngendek-ngendek non ah, ayat tangkal lebet ku buah diajruk hese. Yang hese endek-endek nulagragna pulungan. kudun ranggen the journey of profit. Jalanan para utusan sakuran teh seperti luna al al qasas cerita-cerita. Rek ceritakan kabeh moal waktuan Iya mah sinopsisna we Ya. Di Quran surat 17 Al Isra, Bani Israel Al Isra teh. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Maha suci Allah sarua kalimatnya jeung al-jumuah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan the journey hambanya siapa Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa tidak ada anjuran untuk bepergian di dalam Islam kecuali ketiga tempat. non wetah Haram, Mekah Mukarramah, Madinah Al Munawwarah, Cinabawi Al Aqsa. Sok ngadoa ya Allah abi yang ulin ketiga tempat mulia eta. Karena Al Aqsa ge haram. Ketika kita salat di Al Aqsa pahalanya beda. Nabi itu diperjalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nabi dilayakkan, dipantaskan untuk dapat bonus perjalanan itu. Tidak semua nabi. Ini ceritanya, duh, siantah hoyo, eh. Karena tidak masuk akal, ini bab iman ini. Jadi Isra Mi'raj itu prosesnya teh cepat. Lailam, lailam itu dalam satu malam pun kurang dari itu. Awin kusminhu kolilan Kurang dari satu malam. Nabi subuh saya di masjid deui, tuluy ngomong kia nggak sholat teh. Eh, tahu nggak? Tadi aku melakukan cayat perjalanan dari Haram ke Aqsa. Apa tuh nu pernah umroh ti Haram ke Aqsa seberapa jam naik kapal? Rencan eh. Naik ontama puluh poe, mulempang lempang mules bitis. Mun kanu kapalnya orang ini teh bareng tanggal 11 pergi sok masih ayah korsi rek mayu Ulin yang usah Epi kabar udak Palestina berinangan indungna. Karuli seorang di. Tapi orang Palestina teh mereka ifahnya kuat. Jadi suka ada pasar gratis ya baju makanan di gratis kan tapi bentuknya pasar gitu mereka nggak nggak ngambil serta merta seenaknya mereka menjaga kehormatan diri terus orang bukan niat ah rek mau orang Palestina ah ke orang Indonesia nya cina ngekos gitu lah minimal mana boga status gitunya istri gitunya. Bungan orang itu mah dia memegang tanah lalu mengatakan terlalu murah kalau aku harus meninggalkan tanah kemuliaan ini. Palestina itu tanah mulia kenapa? Disirami darah para syuhada. Indonesia ihan ku supir angkot. Palestina mah juara. entah kata Nabi tidak dianjurkan berwisata kecuali ketiga tempat. tuh haram, dua Madinah, tiga Al-Aqsa. Ya, saya punya program satu miliar cinta untuk mereka. Touching langsung. Dan sekarang sudah diboykot, termasuk konon katanya Saudi juga memboykot Palestina. Entah ada apa di balik ini semua. Semalam saya ngobrol dengan yang datang dari sana, duh Ustadz Guduka itu biar rasa syukur meningkatkan listrik tanyanya tiga jam sehari air tidak layak konsumsi kanan juga samenang menang pada tetan haram kiblat pernah ke sana Nabi pernah diperjalankan dari haram ke Al-Aqsa logik nggak subuh nggak saya di imah dui malah ya di satu hadis orang yang melihat Nabi lewat kemana Rasulullah ke Al-Aqsa dan subuh pulang dari Al-Aqsa dan subuh ke masjid jeng Nabi Nah nanti ceritanya lah babi Isra Raji ya mah. Sok. Terus Aisyah komen deh istrina. Da aku mah tidak kehilangan fisik Nabi cina. Kan tidurnya bersama Nabi. Tapi Nabi ngomong gitu. Terus Nabi terang ngebohong. Sok reksaan dipercaya. Cuk orang teh. Orang kamari di Jakarta. Eh orang kamari di Australia. Jam berapa Ustaz di tuh? Tadi jam 11. Itu logik cek teh anita onda naon da si ama aya sok bekiriweuhnya maka dengan ujian itu tidak sedikit sahabat yang kembali ragu dengan Muhammad karena tidak masuk akal karena agama itu kadang goyru makulu maknan tidak masuk akal tapi siapa yang paling pertama membenarkan kasus itu Abu Bakar Siddiq Nabi itu tidak pernah berbohong bagi aku itu benar Diperkuat dengan yang melihat Nabi di perjalanan, beki kuat. Cuman nah, gancang-gancang ting, Allah mah gampangeun atuh. Sok, hayang ke Jakarta, berem. Enak saya ke Jakarta, ke Soekarno-Hatta. Tuh, nges Ya. Eh, sekali deh gerak. Hese itu logika logika kena. Saya eh. jelamanya, ngaji awak nama di dia. Tapi tungkul. Weh. Tanya cicing. Di, digebrak karena, <gasps> Bu, apa yang saya terangkan? Apa? Eh kadon Malik nanya, ibu bobo. Sleep kan mau alright. Sare kan mau balik. Reng aji rek sare. Baya ustada sare di pengajian mah menang pahala. Nya pahala sare. Ibu tuh bosan teh orok sare. ini kekuat nyerap karena kerah kacirina teh. Ibu di mana bieu? Ustad, <sniffs> abi teh ngimpi pangijeng Dracula mata ngarenya gitu. Ayo Dracula jurik non, Jurik Inggris. Beda jurik Inggris jeng jurik Indonesia mah. Inggris memakai taksedo, dilipen nyagela laki, bukna rapi, halisna ngajedik, kasep Dracula, mun keur, kasep mah. ya. ai jurik Indonesia mah tingali di kebon awi. taranyi siran, dangdana tebener, bener, camerok teu tongongna bolong. Ai mangih duit di jalan nyebutna rezeki anak soleh. Ibu Tera ku kunti Kunti mah baruni. Kunti teh jurig awewe mun jurig lalaki kunta. Kan anta anti, kunta kunti. Kunti mah di kebon awi. Ya, pernah tuh anu ka alas roban ka Surabaya kan aya leuweung gede. So, suges, halu, halusinasi. Pantas nama duh malam Jumat Kliwon cenah. Aya nu ngaliwat make mukena. Bener langsung. Kangiring. Ah, aing kado ngomong sompra bener, menjegat ditabrak. Ah, geus we bawa. Mana neng? makang we. Aing supir mah kan sok sarunihin ya, tinggalin spion. Duh, kuntuna. Wadakna ah kunti mah. Cabak tongongna bolong asli kunti ya mah. era ramu Dua 200 meter rumah makan gambar kar, garpu jeung ieu nya. Jeung senok. Wah, geus we miceun reuas dibawa we si kunti teh ka rumah makan geleyeng ngilu diuk sok neng bising tiris pesen naon wepek dibere pop mie dicengekan aduh nya jeung kerupuk ningali alimat eta kunti cicing wae di leuweung meureun nya si supirna teh neng antosan sakedapnya dong beda kantun <laughs> di ditu dina mobil ini eta si mobilnya ditinggalkan di warung nasi neng bade tutup cek tukang warung nanti Caru ek eh, we jurik teh mah resep we cerita mah Kang, pada naon bade tutup warungna terus wengi cenanya belas ribuan. Kang abi mah kunti. Tegas ya tukang warung rek kunti, rek artis, rek ustad. Dahar mah mayar. Untuk buka duit kumahan piring kabeh. Kunti ngageleuyeuh ngadapur. Kumahan piring. Ayuh bari cerik teh istri kakara saumur jadi kunti kakara dahar mayar nya gagah atau jurik luar negeri masih ibu ngimpi pangijeng Dracula berarti ke Inggris lahnya awakna ini tuh jadi konek KB ketika Aisyah mengatakan Nabi aku tidak kehilangan fisik Nabi Nabi mengatakan aku sudah Isra dan Mi'raj perjalanan hmm. bagi Nabi mimpi itu wahyu. Bagi Nabi, mimpi itu wahyu. Tapi banyak sekali riwayat ini tentang yang nggak seiman yang beres, nggak itu teh terjadi. Buktinya ada perintah so, sholat. Dan sholat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Jadi mana eh, masalah sok sholat gerak. Biar ruh kita naik ke langit. Ngomong ke Allah langsung dina sujud. Berbisik kepada bumi. Langit pun mendengar. Maka as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu perjalanannya orang mi Orang beriman. Isra perjalanan Mi'raj naik. Ingin derajat naik. Sok di surat Al-Isra masih Surat ke-78 Akimis salat aliduluki samsi ila ghasakil laili wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana mashuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa asaka rabbuka maqama mahmuda ingin masalah selesai wa qur rabbi adhilni mudkhala sidqi wa akhrizni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira Akimis solat. tegakkan salat liduluki samsi ila ghasakil laili di sepertiga malam menjelang subuh Inna Qur'an al-Fajri kana masuda. Terus subuhnya juga masih disaksikan, malah diberikan keutamaan. Barang siapa yang subuh tepat waktu berjamaah, melakukan dengan sunnahnya. Itu sama dengan sholat semalam suntuk, maha kuat. Tapi pak pahalana sarua. Omojeng oh, tahajud nama. Mas Huda, aku perhatikan. Karena pergantian tugas jaga malaikat untuk waktu malam. Ganti tugas jaga di waktu subuh, untuk waktu siang, di waktu asar. Hafidu ala sholati wa sholawatil wusto. Hati-hati dengan dua waktu sholat subuh dan asar. Harus tepat waktu itu. Karena laporan catatan amal. Man sholla bardain. Barang siapa yang melakukan sholat yang dingin. Dahulal jannah. Dia akan masuk surga. Jadi the journey ini perjalanan. Menuju mana? Menuju sur. Cuman spiritualitasnya dibangun nggak? Maka nggak boleh beramal karena manusia. Nggak boleh beramal karena oleh. Harus karena Allah. Apalagi oleh karena jeng karena oleh-oleh. Teka harti perjalanan ini tenang kaya nage naik buruk cina dipitnah deh ku Yahudi buruk teh binatang yang badannya kuda sirahna awewe ayah aya jangan tului itu, itu penghinaan itu kalau masih ada gambar itu di rumah rumah orang tua dulu punya tuh tayo iya teh cina ditumpahkan ku nabi fitnah itu pelecehan lain eta buruk mah ya buang kalau masih ada gambar itu pernah ada yang lihat gambar buruk kuda ada sayapnya kepalanya perempuan, awakna kuda di yang menyak. Nabi nu suci ini yang makhluk nu jigak gitu. Bukan, bukan itu. Maka banyak khurafat, tahayul, dan bid'ah kalau kita tidak kembali kepada Quran dan sunnah. Maka lengkapi data. Jejurni Nabi ini substansinya apa? Heh, jelema teh sarua boga perjalanan jika orang. Sekarang kan kita lagi berjalan di hidup dan kehidupan. Kan reka mana gitu. Reka surga, reka neraka. Mun ka surga, tuturkan Nabi sabarna, solehna, ahlakna. Kayak pagi di surga yang sama. Maka Nabi menunggu nanti di sungai al kausar di danau al kausar untuk melihat umatnya siapa yang taat kepadanya. Pengen tahu yang dipanggil oleh Nabi siapa? Ummati, ummati, ummati. taat. Umatku, umatku, kadiu. KBGR nyerampurkun. Tapi sebagian diusir, fasuhan, fasuhan. Laisa min ummati. Pergi, pergi. Mana lain umat kami? Lalu apa tanda umat Nabi itu? Kita boleh mengaku umat Nabi, wajib karena beriman. Tapi Nabi na ngaku tuh orang umat nata itu masalah nama. Maka harus dikenali indikasi kita umat Nabi fi asaril wudu dalam satu riwayat. Ada bekas wudhu nggak? Rajin wudhu ente. Oke, gurun mahajalin. Terlihat caang jika doma hidung ayah bodas etik tak kaciri di tengah-tengah banyak umat Nabi teh ahli wudhu mah cahayaan. Maka fi asaril wudhu, aku akan mengenali umatku dari bekas wudunya. Berwudulah sebelum diwudukan. Walaupun punya junub kan dina sunnah bersetubuh daripada pakai obat kuat, orang mah pakai sunnah. Ya, sang bangsa kita ini bangsa yang lemah. Apa faktanya? Loba toko obat kuat sisi jalan. Ahong, along, apong. Hah? Can dina koran. Nya boneka cantik yang bisa dibawa-bawa kemana-mana. Ring penggeli, bla bla bla lah. Ini negara kita teh lemah. Ternyata sunnah punya resep yang sangat murah. Tapi mewah, wudhu. Kata Nabi, kalau kau ingin menambah lagi dengan istrimu, making love, wudhu lah. Eh segera aslinya. Kunaon budak orang opat. Orang mah hajin wudhu. Jadi artinya apa? orang punya hadas pun dianjurkan berwudu. Tenang minimal ti soker macet. Ah kapom bensin mah ada gratis cai jeung angin banyak nya. Wudu heula anginna kenaon keur Tenang, eueuh piamekeun teh. Dan Rasul penjaga wudu diikuti oleh Bilal bin Rabah penjaga wudu. Nabi menyatakan umatku fi asaril wudu lalu fi asari sujud dari bekas sujudnya lain nu ngajeplok hidung gampang ya teman kitu kitu ge. -kitu, ketulusan di dalam sujud. Oh, jadi apa sih yang kita cari di perjalanan hidup ini? Dunia ini nasta'inu ala umuri dunia wadin. Bisa beres dengan agama. Tapi agama rusak justru ke dunia. Benar nggak? Tak hati-hati dengan dunia. Maka Nabi ketika di proses Isra Mi'rajnya digoda oleh perempuan tua yang cantik. Dah apalin ya mah. Dunia gitu disambarkan. Kata Jibril, kalaulah engkau menghampiri perempuan itu, wahai Muhammad, umatmu akan menjadi pecinta dunia. Karena terjebak dengan lambaiannya. Untung Nabi ternyambarkan, ternyambarkan wahai jelma membariki dunia, sok. Eh, dunia itu perhiasan. Dan sebaik-baiknya perhiasan naon? almaratus solihat perempuan yang soleha. Jadi perempuan soleha mah tidak harus memakai perhiasan. Atau sudah sudah jadi perhiasan kalian teh. Ngapain perhiasan pakai perhiasan? Cie, tong melendung irung. Tate dalil ustad mung mangmelikan perhiasan. Nya make we perhiasan mana? penting tong poho jakatnya. Jadi hati-hati terjebak. Dunia semakin jauh dan menjauh, akhirnya semakin dekat dan mendekat. Dunia ini bukan tempat tinggal, brother tapi tempat meninggal. Berapa persen orang yang berpikir tentang hidup enak? Lalu bandingkan mungkin termasuk kita yang tidak sadar berapa persen orang yang berpikir mati enak. Seperti orang Palestina. Ini enak semua tuh. Sampai ayah viral tuh seorang pemuda usia 19 tahunan ganteng pisan. Dia merancang kematiannya. Dia ngebunuh Yahudi beberapa dengan pisau lalu dia terbunuh dan senyum matinya. Gadis-gadis Palestina pun sama. Iskariman au masyahidan jadi gengsi gitu lamun ngora kenen teu mau teh gengsi. Eh di orang mah gengsi lamun hoyak ieu can boga kabogo pret ah. Bidadari surga lebih juara mang aslina. Dan nu ieu marek ditinggalkeun atuh. Ya. Maka sing yakin, perjalanan Nabi itu bukan mengejar dunia, tapi mengejar akhirat. Ada kalimat wal akhiratu khairu wa abqa. Jalannya apa? Salat. Bukan salat yang menyebabkan kalian sibuk, tapi demi Allah, kadang kesibukan kalian yang kadang kalian jadi lalai dalam sholat. Betul tidak? Kita kembangkan dengan tanya jawab karena saya harus sudah stay di Jakarta asar nanti. Jadi tapi menu hari ini juara pisan ya. Nanti Ustaz Hanan asar, nanti Handi Boni malam sok ari weh lumayan. Mana UMC-an uh, ya teh? Sok MC gawe atuh. Dua akhwat, dua ikhwan tentang the journey of profit. ada dua penanya dan dua dari ikhwan, dua dari akhwat. Sebelum Ustadz akan berangkat ke ujung Indonesia, ya, Ustadz. Ya. Ada? Maka? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustadz, mungkin ini bukan termasuk dari uh, temanya hari ini. Uh, tadi di awal kita baca surat Al-Jumu'ah. Saya tahun lalu kerja di luar negeri dan uh, saya empat bulan terakhir sebelum pulang itu nggak punya kesempatan untuk sholat Jumat. Itu uh, gimana dihisabnya nanti atau gimana? <clears throat> tapi saya menggantinya dengan. Cik, cik. Dengan, Lo kerja di mana? Di Australia. Australia. Kasusnya uh, berapa bulan tidak Jumatan? Sekitar empat atau lima bulan terakhir sebelum Istiqomah. pulang. Karena karena memang nggak punya kesempatan tadi. Siap, paham. Uh, gitu. Jadi uh, kebetulan saya di sana ngajar dan pada saat jam makan siang itu ada kelas sebenarnya. Jadi saya nggak punya kesempatan. Adapun saya harus ngambil izin beberapa kali. Uh, di Australia itu jauh masjidnya. Iya betul. Uh, masjidnya jauh. Uh, ya saya ingin ingin tahu bagaimana si sholat Jumat saya atau penggantian sholat zuhurnya gitu. Tad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini pentingnya belajar fikih ya. Bagi orang safar itu boleh tidak Jumat Beda boleh tidak dengan tidak boleh. Bagi orang safar boleh tidak Jumat, tapi kembali ke zuhur. Faham gak? Batasan safar kapan Ustaz? Umar sampai 6 bulan. Anda 4 bulan ya? Umar mah 6 bulan terus, di jama. Karena posisinya bukan makomi di sana, bukan penduduk sana kan? Dan ngajar. Mungkin tertolong dengan rusoh itu. Dan tidak ada kodok untuk sholat. Contoh, bab Jumatan ya lamun Jumatan ninggangna dina poe Idul Fitri. Idul Fitri sok aya pas hari Jumat gini kan. Itu boleh tidak Jumatan. Selama proses yang pagi diikuti. Suka isuk-isuk nyelu salat Id. Sore boleh. Eh apa ketika Jumatan boleh tidak Jumat. Dan, tapi ayah Nabi mah Jumatan karena Nabi. Boleh memilih Jumatan pek mau anu nyarek. Ustaz duhurna kumaha? Nges ente. Tekudu. Kan karena hari Jumat itu pengganti duhurnya Jumat itu sendiri. Nah, ini masalah pikir kan? Ya, jadi biar menenangkan karena kejadiannya sudah lampau, ya Anda tapi sholat duhur. Ya sudah selesai. Posisi Anda tertolong dengan Anda sebagai musafir saat itu. Jadi orang safar itu boleh tidak jum Jumat. Boleh tidak Jumat, tapi ayat ruang masjid ayah beureun Nabus bisa apa alasan lagi? Tapi kalau darurat, saya lihat kasusnya darurat. Ke masjid jauh, jabang ya ngajar, jabang ya lain di negeri muslim. Ini sangat banyak rusohnya. Apa rusohnya dispensasinya sangat banyak. Daloh apa apalun. Jika orang biasa boga duit, tului kurban tiap tahun. Ini konversi saja. Tiba-tiba tahun ini saya nggak punya duit, tapi kurban hayang itu pahala kurban. Daloge hafalin orang tuh buka duit. Saya pimam buka duit mah pasti kurban. tanya nama tuh bisa kurban perasaan. Hanger diberi pahala. Ya. Anda kurban perasaan selama empat bulan itu. Sudah Allah maha pengampun. La lahu nafsu nila usaha. Temampu sholat bari nangtung bari diuk. Temampu diuk bari ngagoler. Orang safar itu boleh tidak Jumat. Kan tidak boleh Jumat, kayak beda. Munang tuh Jumahan, eh. Lain boleh tidak Jumat selama daru darurat. Ini kasusnya masih sederhana. Di Bandung Ayah nugawe di toko, bosna non muslim, barudak mengaji ngaji di toko-toko gitu di mall-mall ya. gue mah kasusnya ya jaga toko. Curang nyun. da jumaahan mah gampang. Ayah dua ge jadi, nuhiji imam yang hotib, nuhiji adan yang komat. Enggak bisa di jeromusola gitu tidak harus di masjid cumahan mas agar oprod lima oh, limaan lima belas orang kia ceramahna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diuk adan lalu ya orang teh dalma maut di mana wae bisa terjadi komo memotoran. motoran wala tamu tuna ilawan muslimun awas mana maut ker motoran barokallahu li naik dari eh keburu hujan mudah-mudahan ya tausiah sing jadi kasayan kanggo abdi nu nyangamna kanggo anjeun nu ngadarengekeunana qul qouli hada wastaghfirullahi wa lakum walakum lakum minkum assalamualaikum salat sah riweuh di urang mah nya jadi pentingnya ilmu meringankan memudahkan yasir wala basyir wala tunafir permudah jangan dipersulit nu ulama ninggal terakhir ubar jihad tuh nu dicimai buka pendaftaran 500 motor nu datang 1700 motor karena dicampuri terhadap trial terhadap daftar dengan ningan nu ngiludaharnya rombongan liar karena bawa turan eh eta mah ruwaseun keur istirahat menjelang duhur nyaho di settingna jiga kitu nu ngaroko nu ngopi nu hahaha Allahu ruas naon cenah we eh, adan deung eh adan mah di mana we Tad asalnya sholat mang. Ewe oh, cai tayamum. Kotor, yang penting ulah kotor hati darurat. Jadi akhirnya juga sholat id tengah poe Jama jeng asar jadi motorannya jongjon. Saya sedang mengajarkan apa waktu itu. Tong ningalkan sholat. Mantaroka sholatan homsi liman kana amidan pajaja uhum jahanam dan biha. Ayang maut keur motoran tuluy can sholat, mana asup neraka gara momotoran ninggalkeun sholat. Kan ayeuna tersadarkan tad sing mineng nyeun acara kieu teh urang lain nyeun acarana urang mah yang salat berjamaah. Keren nggak? Jadi sholat tidak ada kodo untuk sholat. Tapi anda saat itu zuhur ya. Sudah selesai. Kembali ke hukum pokok berarti zuhur. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Maka dari Akhwat atau Iwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi ini keluar dari tema nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya teh kan berasal dari ling dulunya lingkungannya kusut lah pokoknya saya teh. Sekusut apa? <laughs> ya gitulah di kampus sama. Gak punya sisir apa? <laughs> Sisiran. Terus kuma? Jadi saya teh sekarang kayak kajian gini apa-apa teh sendiri gitu. Kalau karir tengah gitu. grup gitu. Jadi kalau mau ngajak temen teh malah jadi kagok sayanya jadi malah naon sih ngajak-ngajak gitu. Uh -uh. Takutnya teh malah sayanya jadi takut sayanya jadi kayak menggurui gitu. untung dia aja. Kalau ya malah disayanya malah jadi nggak mau hmm. ngajak gitu. Nah, itu jadi gimana apa emang saya nggak usah ngajak aja atau ngajak ya, eh, terima ken, weh mau ngomongin apa juga gitu ini ya bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cara ngajak mana teu kudu ku omongan, ku contoh weh. Jika saya ngajak sholat ke budak contohan weh. Budak kelajo TV diajak sholat masuk nyeri hati ke don malikun. Ayah aja dulu. Ya rewel ih. Sehingga ketua arisan. Orang nonton TV artinya gagal fokus diajak sholat teh. Nanti <laughs> ngestarang aja. Sok jadi riwe sholat ente ceriknya budak teh. Nges sholat hari pentip. Bari lalajo. Aina budak areraun ngarilu. Ngarilu sholat bari lalajo tipi. Reman atuh sholat hari pentip. Jadi lakod kana lakum pirosil uswah. Uswah kudwah. Contoh itu nah SMA. Jadi Anda tidak harus ngajak dulu. Perbaiki diri aja dulu. Sampai orang terajak dengan per, per, apa perubahan perlakuan kita. Jadi enak mah geus tad ngilu ngaji, baheula lama. ngaji yuk, aya lain. Tad ngilu ngaji. Ibu ningali itu nu kabayang teh ngaji yang sholat. Urang kan can bisa. Jelema ningali urang nyage geus ngaji yang utah, anjing ngaji wae. Siapa ngaji wae anjing, tong tong ngajak aing. Kan nyeri hatenya. Yang ngajak karena kitanya baru kamar gitu. Entong ngejos kalem we. Cuman perlihatkan konsistensi. Ahabul amal dawamu awain kolak sama yang lo cinta itu kecil tapi miririk. Biarkan orang bertanya, kemana? Ngaji. Jujur aja jawab. Biasanya feedbacknya menurut orang anjar mah, si anjing si eta edan ngaji. Oh, panas. Tong nyeri hati ya. Dan efek itu sudah Anda dapatkan. Itulah hijrah. Hijrah teh itu. Ketika akan berbuat baik, melak pare, melak hade. Pasti timbul jukut, ayah jukut. Mau melak jukut, mau jadi pare. Mau melak goreng, mau jadi alus gitu. Jadi Anda sudah sukses di stage awal hijrahnya. Kayak mau nges lulus, ujian lain penghinaan. Ujian, hati-hati tong terjebak deh. Loba jali ke gara-gara pujian. Matak mun panggil jeng tikotok tong saruana. Mau diajak gelut mah. Gitu, kamu diambilan mah. Oh ya sing sabar ya. Surat Ali Imran 200. Ya ayyuhalladzina amanus biru robitu wa wattaqullaha la'allakum tuplihun. Ingin beruntung? Kuatkan kesabaranmu ya. Tap konsisten di perbatasan ngaji ngaji ngaji dan ngaji dan praktek dari hasil ngaji dua lagi what ada dari Akhwan doakan saya mau ke Papua dan Jayapura ya saya kenangan helakoteka karena hargaan orang gitu songke dongeng nama Assalamualaikum Ustaz so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya uh, soal sholat ya. Sholat. ya? Uh, kemarin baru dapat bukan ilmu ada yang ngasih tahu gitu kalau misalnya sholat dua rakaat sama empat rakaat itu tahiyat akhirnya beda. Jadi pas mau salam itu kalau misalnya sholat dua rakaat, eh, jadi kita ini sunnah wajib nih. Wajib. Oke. Okay. Atahiyat akhirnya itu di kiri eh, di bawah pantat dua rakaat. Kaki kiri di bawah pantat. Ya. Oh iya, eh, duduk uh, tawaruk dengan iftiros iya, ya. Iftiros ya. itu. Terus uh, kalau misalnya empat rakaat sama tiga rakaat, atau akhirnya pantatnya di bawah di, di lantai gitu. Itu hmm. benar apa enggak gitu? Siap. Ini ada dalam kaif ya, Waalaikumsalam. Ini ada dalam kaifiat salat Nabi. Ya Rasulullah, kaifa nusalli? Wahai Rasulullah, bagaimana kami harus salat? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu salat lihat aku salat. Sholat untuk atahiyat awal, punten ya. Biasa, tapi berlipat karena ada babu babul fadli atrofi domain al kiblat. Ini bukan masalah enteng. Kenapa Ustadz jarak jaga awakna nyage sibuk? Ini duduk perkasa ketika melipatkan jari-jari kaki ke kiblat, ini duduk perkasa. Buang toksin tau nggak? Maka dipijit tuh sok betotan ujungnya tuh sholat mas secara otomatis maka Nabi sehat. Bagi yang tidak biasa sakit, Nah ini babnya ada babul fadli atrafi kodomain al kiblat dalam kaifiat salat tata cara salat Nabi itu Nabi keras ada sahabat Nabi nayakene salatnya tidak melipatkan kaki Nabi mengomentari lau muta muhat muta fi hadis salat muta di ghairi fitratil Muhammad kalau kau salat dalam salat seperti itu tidak mengikuti contohku kau apa dalam salat seperti itu di luar fitrah Muhammad tadi aku umat Nabi karena salatnya tenyunah karena ini masalahnya nggak enteng. Nah, ini kaitan dengan tawaruk, dukiras, ay atahiyat awal beda dengan atahiyat akhir. Akhir masuk rada kejeliknya. Tapi relatif tergantung kita makmum apa imam. Kalau makmum, idza ilal imam liutamma bih. Ketika imam diangkat, ikuti saja. Loba anu makmum masbuk, masbukar, Ya, masuk marasbuk, masbukar nggak ada nanti. Itu biasanya imam sudah atahiyat akhir, dia di posisi atahiyat awal. Kemudian ikuti ya, aja dulu imam. Paham? Karena kita bermakmum. Sementara imam diangkat untuk diikuti. Yang jadi masalah memang beda antara rokaat kedua dengan atahiyat awal dan akhir itu beda. Beda posisi duduk. Kecuali memang ada masalah dengan fisiknya. Karena anu nyeri asam urat saat mulai ngagejlik teh kabatek nyata naon eta mah da ayah parentah berisarat dina teh kernu ayah curukan. Eh uh curukan mah tong diganti ku curuk nu lain. Pomo ku kenca mah. Uh curuk nu kenca ku suku atau bisa. totok mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semam. Dan itu etikanya benar. Jadi posisi atahiyat awal dengan atahiyat akhir itu udah beda. Ya. Udah lagi satu lagi? Sok. Udah dari... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum Balik lagi ke Journey of Prophet of Muhammad so. Jadi Ustadz, kalau misalnya Nabi Muhammad itu berasal dari kalangan kita, uh-uh. bagaimana awalnya beliau lahir, kemudian kok tahu ini bahwa nanti suatu saat Muhammad itu adalah Nabi yang akan diutus oleh Allah, yang akan kita ikuti sebagai umat akhir zaman. Jerok. Deet tapi ngepret. Dari awal, dari lahir. Saetik tapi nyiwit. oh, di surga tengah saya, lafad Muhammad teh. Adam aja bertanya, Muhammad siapa ya Allah? itu kekasihku. mana macan ayah jika Bilal dikatakan oleh Nabi, ku dengar terumpah Bilal di surga Bilana ya kene terumpana. Itu kan masalah keimanan. Nah, ketahuan dari mana Muhammad semenjak lahir kalau itu pinabian ada irhas bu tanah kenabian ada irhas salah satunya ketika dia berjalan dinaungi awan terus di, dibersihkan hatinya dicuci itu ada itu makanya baca saya juga dapat ini tadi pagi setengah bacanya. Dengar dari Abdul Somad. Jadi ayah buku Haikal. Muhammad Rasulullah. Sekian tah kandol Atau Muhammad Sang Yatim. Itu ditariknya dari awal. Jadi ada irhas tanahnya. Tanda-tanda kenabi. Kenabian sampai ayah pendeta Nasrani pun mengetahui kalau Muhammad itu pinabian gitu. Cuman diangkatnya tidak dari lahir. Dari umur berapa? Nah, 40. Ya. Mentak mun aya nu dan sok hayang seuri memperingati kelahiran Nabi. Pertanyaanna, hari Nabi pas lahir geus jadi nabi can? Nya berarti memperingati orok nu ngaranna Muhammad. Da can jadi nabi hari teh mah can nyahona naon? Weh, diangkat jadi nabi mah 40 ta tahun. Kalau ingin tahu kronologisnya diterangkan di sini nggak cukup waktunya. Jeng saya oke okay, hasananya tidak selengkap apa yang anda minta. Nabi itu lahir dari seorang perempuan bernama Siti Aminah. ibu nak, Ibuna. Bapana Abdullah. Lahirnya hari Senin. Tahun? Tahun gajah. Ayak itu tahun gajah. Eta mah solawat. Ya, tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun Hijriah, tahun Masehi ya. Sok pelajari we da ayat mah. Saya punya buku tentang Muhammad tuh banyak ada versi Haikal, ada versi yang lain. Nanti ibu akan dapat jawaban sendiri bahwa adakah tanda-tanda itu kan pertanya pertanyaannya Muhammad itu jadi nabi ada irhas dibimbing oleh Allah terus ngomongnya tara bohong terus nabi itu ngomongnya bentes bu karena disusui oleh dua perempuan sah Suaibah al Aslamiyah eh, jeng sahala orang orang sabu Halimatus Sadiah yang Suaibah Al-Aslamiyah, seorang perempuan gunung. Kenapa disusukan ke orang gunung? Bersih, teka campuran ku jangputnya. <laughs> Jadi jujur ta, mun hayang boga pamajikan jujur ke orang gunung. Mun hayang boga pamajikan sabar ke orang kopo. Ngapoe dilatih sabar macet. Eta eh, bu ayak kisah-kisahnya saya jadi rindu baca kronologis The Prophet ya. Sok gerak ngena. Jadi orang teh solawatnya teh kosong bener-bener mencintai Nabi teh. Jadi kesimpulannya dari The Journey of the Prophet ini adalah rindu kami padamu ya Rasul sampai menembus batas namanya ke dia ke Gatot Subroto rindu tiada terperih padahal pernah panggil kenapa ada rindu berabad jarak jaraknya juga tidak dekat jauh 14 abad yang lalu darimu yang Rasul serasa di kau di sini kenapa menembus batas cinta ikhlasnya itu loh cinta ikhlasmu ummati ummati ummati kurang nacana ayah di pika melang orang sok mika melang te, bersolawat kepada Nabi pada manusia bagaikan cahaya suarga dapatkah kami membalas cintamu tuturkan we sunahna secara bersahaja. Tak, lakukan perjalanan. Ibu kalau lihat Mekah sampai Madinah, kita sekarang enak aja tidur ya, pakai bus kanan kiri. Nabi mah seberapa hari tah lempang naik onta di Mekah ke Madinah, cerik sama ingat kadinya ge. Enak mah tinggal mengkol bares area belum memuacai seetik terus kaguah hiro itu geningan teu enteng gurawil Nabi sok kadinya lempang merenung Can bicara ahlak. Saya wenya katakan Amir rindu Rasul tentang ahlaknya juara. Ini Nabi itu satu ketika sholat malik ke tukang. Sunnah bagi imam yang memimpin sholat itu kalau udah sholat balik ke tukang in control sosial. Sanu terdatang nu itu terdamang ya Rasulullah longo. Mana budak nusok mawa manuk ta sholatnya. Nu mana ya Rasulullah? udah kabeh tiap sholat marawa manuk lain manuk lain manuk nu Jadi ayah budak sih gak silimbad gitu mun salatnya mau puyuh naon lah di dia nate bawa salat gitu lucu Rasul mah kareret nu gitu ge sakingnya humble gitu kemana si Ujang nu sok biasa dinya maut ma, manukna maut cenah kan aki-aki mah dah memang geus nanya teh hirup manuknanya maut cenah sedih ya Rasulullah yuk longok yuk nu kitu di longok ku Nabi kebiasaannya melihat ke belakang kemana yang biasa di ujung saya ya Rasulullah Eta nu salat nanti didinya we nuju oh eta mah atuh geus ya Rasulullah. Nah sia teu ngabejaan. Ah pirage tukang sasamu masjid. Heh, ngena sujud mun teu dibersihan bisa tunjukkan padaku di mana kuburnya. Gana Asep Irama ti lirik lirikna. Tunjukkan padaku di mana kuburnya. Tak satu ketinggalan Rasul malika tukang tapi wajahnya teh pucat pasi. Lalu Nabi bersabda kieu. Al yauma akmaltu lakum dinakum tuh alaikum nikmati wa lakum Islam adina. Hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridokan Islam sebagai agamamu. Raditu billahi robba islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Abu Bakar cerik, cerdas Abu Bakar. No, nah, ini ayat terakhir yang Allah turunkan. Kalian paham gak? Mana cerik? Naon dicerikan bodoh. Ya Nabi kerpamitan. Isak-isak semua baru memperhatikan, he, oke okay sih. Tapi ngomong dia, siapa yang selama dipimpin olehku, belajar mengajar denganku, yang pernah tersinggung, kasih geng ka inggeng inggeng ka gedag ka oyak oyak ka sebat ka sabit ka sebut ka sabet sabet ku omongan ku perilaku ka baduk kolbu pinggang mana kacepret hate sok ka dia saatnya non open bar sok ayo nak. Wah baru raah tu ningali jelma kasep nabi cahayaan ya geker gering. Tadi sangka tadinya nabi jia tetangga Rasul asli na ya teh. Kira <laughs> kami bohong. Pernah dinaonkan anjen ngarana ukosa. Ngobrolna diharup lah cek ukosa teh ameh pugu. Beda jalan ukosa ngadi. Pernah aku apakan kau ukosa? Nya kau membalas mengkisos. Kau pernah memukul kau ingat itu? Ya. Tujuanku kenapa aku buka? Tapi tidak dengan tangan hampa katanya. Saat itu engkau memukul dengan tongkat. Bilal ambil tongkat itu masih ada di balik pintu rumah anakku Fatimah. Bilal lompat, Fatimah, Fatimah, orang ameng lain. Tongkat, tongkat. Untuk apa ya bila ada yang akan mengkisos ayahmu? Siapa sampai hati ayahku sedang demam sakit. Saja biar kau tahu siapa orangnya Fatimah ke masjid. Ini tongkatnya kau saya kasih ke kosa kata Rasul. Rasul tidak hanya itu. Kau memungkulku dalam keadaan aku tak berbaju. Sieun ku urusan akhirat, Nabi kan tuh tuge dibereskan di dunia. Dibukalah baju Rasul, kabeh jung jelang kosa jeng aing weh, aing weh lah. Tong Rasul kegering mana teh? Aku yang melakukannya kata Nabi cicing Umar. Cicing, Wah, Hasan Husain cicing. Aku yang melakukannya. Ini masalah hak adami. Aku yang melakukan jantolnya juara. Tak itu Nabi teh. Buka bajuna, lihat putih dan wangi keringat yang semua ngajerit histeris. Ukosah, terlalu engkau. Ayah nyebut laknat engkau. Itu kolilullah kekasih Allah kau permalukan. Dialungkan tongkatnya. Seng langsung digabruk. Bukan itu maksudku. Aku rindu kulit yang tidak pernah terpercik api neraka. Rasul pun tersenyum. Kenapa aku biarkan? Karena aku mendapatkan seorang sahabatku menemaniku di surga. Cerdas. Tak yang cerdas gaul yang oleh kayak kebawa cerdas. Setuju? The journey of the prophet. Itu saja mudah-mudahan bermanfaat adanya. Semoga kita bisa memuliakan diri kita semua ya Rasulullah punya perilaku karena Rasul diutus hanya untuk memuliakan akhlak manusia. Kulu kali hada wa kum. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawarta ordo binuri samsika abadan abadan mirahmatika ya rahman rahimin. Rabbana afrik alina sobra wa tawafana muslimin. Allahumma hasan tahal hasin huluki Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon izin, mohon doa, semoga perjalanan saya dilancarkan. Saya mau ke Papua satu hari tapi padat mau meresmikan padepokan pencak silat apa gitu di sana teh. Ada beberapa titik semoga Allah lindungi, Allah lancarkan. Allahumma yasir wa asir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.